Pada kitab ini <clears throat> melanjutkan ya bab mengenai Iya, yaitu fasal yang mengenai babul aqidah. Bab yang pertama itu babul aqidah. Fasal yang kelima mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di pasal yang kelima mengenai beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah uh, termasuk pembahasan yang penting ya yang dimana sah tidaknya keimanan seorang muslim ya diterima dan tidak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini ini adalah uh, usul sittah ya. Pokok pokok daripada akidah Islamiah yang disebut dengan rukun iman. Enam pokok akidah Islamiah yang disebut rukun arakanul iman as-sittah, rukun iman yang keenam yaitu ini uh, urutan yang kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. yaitu setelahnya beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari keberadaan para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mengingkari seluruh rukun iman, bahkan telah mengingkari iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya menurut para ulama ya sepakat barang siapa mengingkari salah satu rukun iman maka dia telah kufur sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam dalam surat Al-Maidah ayat 5 Al-Maidah ayat 5 wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin barang siapa yang mengingkari keimanan Barang siapa yang mengingkari keimanan di sini baik rukun iman yang enam ataupun rukun Islam yang lima. Salah satunya atau sebagiannya atau seluruhnya maka dia maka amalnya amal amal amal kebaikannya akan terhapus ya terhapus yaitu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang sangat rugi. Nah, dengan uh, istimbat atau dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 5 kata-kata yaitu dihapusnya amal mereka ya, yang menjadikan amal mereka terhapus yaitu kekufuran kekafiran ya karena tidak ada yang menghapus seluruh amal seorang kecuali ima syirik syirkul akbar atau kufur akbar ya, intinya mengingkari rukun iman yang kedua iman kepada malaikat malaikat Allah Subhanahu wa taala ini bisa keluar daripada Islam. Disebutkan di sini bahasanya secara ringkas <clears throat> seorang muslim harus mengimani atau beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya mereka <clears throat> adalah makhluk Allah yang mulia yang mulia secara penciptaan maksudnya ya e, mereka mulia makhluk yang mulia intinya mulia dari segi bentuknya, rupanya dan mulia uh, akhlaknya, sifatnya, dua-duanya akram, asyraf. Dan terma, uh, dan para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Wa khalaqahum min nur. Kama khalaqal insan sebagaimana ya, ya tidak seperti manusia di sini maksudnya manusia diciptakan dari tanah tembikar kal ya. ya dari tanah dari tanah yang e, dari tanah tembikar yang yang kering dan diciptakannya jin dari e, api ya dari bunga api sedangkan malaikat dari cahaya bahwasanya mereka ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah apa membebankan kepada mereka Eh, pekerjaan, tugas ya. Mereka memiliki tugas. Para malaikat diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mereka ya uh, mengamalkan tugas tersebut atau mengerjakan tugas-tugas tersebut. Di antaranya pekerjaan mereka atau tugas yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada para malaikat. Ada sebagian dari mereka yang yaitu al-hafadhah ya, al ibad yang menjaga uh, hamba-hambanya, malaikat yang bertugas memelihara atau menjaga manusia, ya khususnya kaum muslimin dan orang beriman. Nah, sudah kita bahas ini kan dengan dalilnya. Ya. Al-Hafadhah di sini. Kemudian wal katibun li'amalihim ada malaikat yang bertugas mencatat amal yaitu sebelah kanan uh, raqib, sebelah kiri atid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." dalam surat Qaf ya. Dan tidaklah uh, ucapan yang dikeluarkan yang diucapkan oleh seorang manusia melainkan ada malaikat yang hadir di sana mencatat ya di sebelah kanan mencatat kebaikan dan sebelah kiri mencatat keburukan. Ya, ada sebagian mereka yang yang ditugaskan ya untuk menjaga e, neraka. Eh, maaf, ya, ada sebagian ditugaskan untuk menjaga pintu surga yaitu Ridwan ya malaikat Ridwan dan ada yang ya yang yang di dalam surga tersebut mereka yang yang berada dalam surga para malaikat yang mengucapkan salam kepada penduduk ahlul jannah salamun alaikum ketika mereka para ahlu jannah masuk ke dalam surga maka malaikat masuk ke uh, melalui pintu-pintu surga kemudian mengucapkan salamun alaikum bima sabartum dan sebagainya ayat-ayat yang sudah dijelaskan mereka mengucapkan uh, kesejahteraan bagi kalian ya disebabkan kesabaran kalian ketika di dunia. Malaikat mengucapkan selamat ucapin salam kepada ahlu jannah di pertama kali begitu menginjakan uh, apa kaki di depan pintu surga sudah malaikat menyambutnya dan juga ketika di dalam malaikat terus menyalaminya seperti kita berada di sebuah tempat yang mewah di hotel, di, kita menjadi sebuah seorang tamu kehormatan maka akan ditemui oleh orang-orang. Ucapin tahniah, assalamualaikum dan nanti penghormatan yang paling agung adalah salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul jannah. Nah, ada sebagian yang ditugaskan di di neraka. Mereka yang ditugaskan di, di neraka ya, yaitu yang yang yang uh, wal khazin eh, yaitu penjaganya, pemimpinnya adalah Malik. Dan malaikat yang di dalamnya itu Zabaniyah. Ada 19 malaikat Zabaniyah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudathir. Malaikat Zabaniyah, malaikat yang mengeksekusi yang di dalam neraka, malaikat Malik yang di depan pintu neraka. Ya, malaikat zabaniyah tugasnya mengazab, mengazab ahlul uh, ahlun nar, ya, penduduk neraka. Ya dan sebagian mereka ada yang e, bertasbih. Ada sebagian mereka yang bertasbih malam dan siang dan tidak henti-hentinya. Mereka tidak tidak tidak capek ya, tidak jenuh atau tidak ya tidak capek untuk bertasbih sepanjang malam dan siang. Ada sebagian malaikat yang ditugaskan untuk bertasbih terus-menerus ya sepanjang malam dan siang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang malaikat ini ada malaikat yang tugaskan hanya untuk bertasbih pekerjaannya bertasbih dari mulai diciptakan sampai hari kiamat tasbih itu tugasnya ya tidak nganggur tugasnya itu tasbih subhanallah wa bihamdi subhan mensucikan Allah subhanahu wa taala di tasbihnya nafasnya mensucikan dan memuji Allah sepanjang siang dan malam tidak pernah berhenti sejenak tidak pernah jemu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Lihat di sini sifat malaikat ya, yang senantiasa bertasbih. Dan kepunyaannya lah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala segala yang di langit dan di bumi. Wa man 'indahu la yastakbiruna tuh. Dan malaikat-malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka tiada mempunyai rasa angkuh. Oh, malaikat yang diciptakan dari cahaya yang kuat, dzul yang dimuliakan. Mereka enggak angkuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak angkuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yastahsirun dan tiada pula merasa letih untuk beribadah. Maksudnya ini malaikat yang bertasbih yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka beribadahnya demikian. Ada ya, disebutkan dalam surat Al-Anbiya Al-Anbiya ayat 119 sampai 20 yusabbihuna laila wan nahar la yafturun yusabbihuna laila wan nahar la yafturun 19 sampai 20 mereka para malaikat itu mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya ya mereka para malaikat selalu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala malam dan siang tiada henti-hentinya Waalaikumsalam warahmatullahi Makanya kan kenapa di antara kalimat tasbih, kalimat zikir yang afdol kalimat zikir yang afdal setelah la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim karena itu tasbihnya malaikat kata para eh, para ulama ya mengatakan ada sebagian asar makanya kalimat apa yang harus saya baca ketika ya setiap setiap data setiap saat makanya tidak ada batasnya kalimat ini tidak ada batas subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dalam sebuah hadis barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah subhanallahil azim Eh, di pagi hari atau satu hari satu malam seratus kali maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sepa, sebu, sepanjang apa namanya sebanyak buih di lautan hadis yang sahih juga ada riwayat yang lain jadi ampuni dosa-dosanya eh, juga kalimat yang agung kalimat yang apa namanya yang memberatkan mizan ya asqalu asqalatu fil mizan wa khafifatu uh, fil lisan wa habibatu ila rahman sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan sangat uh, ringan di lisan, sangat berat di timbangan. Fil ma'nahu yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini dengan dalil uh, dalil hadis ini ini tidak ada batasannya. Dia dua kalimat ya kalimatani habibatani ila rahman dua kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala khafifataini fil lisan sangat ringan di lisan ya dan sangat berat di timbangan subhanallah bihamdi subhanallahil azim hadis sahih eh, ini menandakan sebanyak-banyaknya kalau ini sebanyak-banyaknya ya, makanya ketika saya saya dokter eh, Salih Al Fauzan ditanya tentang tasbih apakah ada uh, ada batasannya beliau mengatakan tasbih itu iya sangat dianjurkan bahkan wajib membacanya ketika ruku dan sujud betul kalau dalam sholat termasuk wajib subhanallah subhanallahil azim subhanallah uh, subhanallah uh, subhana rabbiyal azim subhanallah subhana al azim dalam ruku subhana rabbiyal ala dalam sujud ini wajib hukumnya kan tambahannya lebih banyaknya sunnah sedangkan di luar itu kata uh, saya Al Fauzan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya ini tasbihnya para malaikat ya di sekitar arsh juga di di langit juga di antara langit dan bumi. Ya, intinya di sini ada malaikat yang senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita perbanyak dengan tasbih ini karena ini kalimat yang agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan pada hari kiamat. Kemudian di sini disebutkan ada eh, bahwasanya wa anahu ta'ala fadala bainahum dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Iya, me mengutamakan mereka satu sama yang lain maksudnya ada yang lebih utama di antara para malaikat maksudnya ya, tidak satu satu derajat derajatnya malaikat tidak satu satu derajat ya jadi e, ada yang lebih utama satu sama yang lain dari uh, dari mereka dari kalangan malaikat yang paling utama yaitu al malaikatul muqarrabun Ya, jadi mereka itu bertingkat-tingkat intinya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini derajatnya sebagaimana juga manusia ya, para nabi yang paling mulia, para rasul, kemudian para siddiqin, kemudian para suhada, kemudian para salihin. Begitu juga para malaikat itu bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan paling mulia di antara mereka namanya al malaikatul muqarrabun, malaikatul muqarrabun malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat hamalatul arsh pemikul arsh kemudian yang termasuk al malaikatul muqarrabun yaitu juga yang paling uh, Jibril alaihissalam wa Mikail wa Israfil alaihissalam dan malaikat hamalatul arsh pemikul arsh yang delapan malaikat uh, yang paling mulia di antara tiga malaikat adalah Jibril alaihissalam yang paling afdol paling mulia Jibril alaihissalam karena dia yang E, menurunkan wahyu yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ras, nabi dan rasul ya, para rasulnya yang ada di, di, di bumi kalangan manusia. Nah, kemudian di sini ya seorang muslim juga berkeyakinan bahwa Allah taala telah memberikan kelebihan kepada sebagian di antara mereka yakni keutamaan ya derajat maka di antara mereka ada para malaikat muqarrabun yang didekatkan seperti malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Sedangkan yang lainnya berada dalam pada derajat yang yang apa yang yang yang, yang setelahnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaik, malaik apa al malaikatul muqarrabun itu Allah Subhanahu wa taala beritakan ya, dalam surat An-Nisa 172. An-Nisa 172 adanya malaikat yang yang apa yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastankifal masihu ayakuna 'abda lillahi walal malaikatul muqarrabun." La yastankifal masihu ayakuna 'abda lillahi walal malaikatul muqarrabuna wa ma yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Ya, Al-Masih Isa bin Maryam sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada orang-orang Nasrani, orang Kristen ya. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, bukan ibnun ya, bukan ibnullah naudzubillah tapi abdullah, hamba Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat al-muqarrabun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? beribadah. Ya, untuk beribadah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang enggan dari menyembah Allah dan menyombongkan diri, nah ini ada ancaman. Barang siapa yang enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Mengumpulkan mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendapat hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat yang berada di sekitar ars hamlatul ars dalam tafsir dan yang termasuk adalah Jibril, mikael dan Israfil. Maksudnya selain uh, pemikul ars yaitu di sekitar ars ya yaitu Jibril, mikael dan Israfil. Ya di antara tiga itu yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Makanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam kan berdoa dalam sebuah doa dalam doanya ketika iftitah ya salat qiyamul lail malam ya ketika qiyamul lail maka Nabi saw alaihi wasallam berdoa dengan sebuah doa Allahumma Rabba Jibril wa Mika wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima khtulifa fih minal haq biiznik biiznika innaka tahdi man ah, man, man tasha'u ila siratil mustaqim ya jadi ya Allah Rabb bagi Jibril sebut Jibril yang pertama karena yang paling mulia ini doa iftitahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail dibaca salat malam tahajud atau witir tidak dibaca ketika salat fardu karena panjang. Ya, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiris samawati wal Ar, kan e, pencipta langit dan bumi yang Maha mengetahui akan gaib dan alam nyata, yang mengetahui alam gaib dan alam nyata. E, ya, e, engkaulah yang yang akan memberikan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat. Ya, engkau yang akan memberi keputusan di antara hamba-hambamu maksudnya Eh, di dalam apa yang mereka perselisihkan, apa yang perselisihkan di, di, ketika di dunia ini akan di, dibuka pada hari kiamat. Berselisih ya, baik ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, baik berselisih orang kafir dan orang mukmin. akan akan di, di, di intinya di apa? diputuskan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berselisih masalah kecil dari mulai rumah tangga, anak dengan bapak, bapak dengan istri, uh, dengan sahabatnya, dengan tetangganya, semua akan diputuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik orang yang dizalimi kan orang yang menzalimi akan akan diputuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini kan. Di engkau yang ya, engkau lah yang akan berikan keputusan di antara hamba-hambamu di dalam apa yang yang mereka perselisihkan tunjukilah aku dengan izinmu kepada kebenaran yang diperselisihkan itu. Sesungguhnya engkaulah yang dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah intinya eh, kenapa Nabi saw ya berdoa dengan doa ini eh, kan menyebutkan di sini nah, Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ya karena malaikat ini yang di tiga tiga ini adalah malaikat al-muqarrabun yang didekat, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi saw alaihi wasallam menyebutkan apa namanya? Uh, uh, tiga malaikat tersebut. Dan intinya malaikat para malaikat itu tidak sama kedudukannya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Hajj ayat 75 Allahu yastafi minal malaikati rusula Wa minan nas innallaha sami'un basir. Innallaha astafi minal malaikati rusulam rusula wa minan nas. Uh, Allah memilih utusan-utusannya. Allah memilih di sini kan mengutamakan utusan-utusannya dari malaikat. Dia memilih rasul-rasul di kalangan malaikat. Semua malaikat tidak jadikan rasul, ya. Ada rasul-rasul yang yang dipilih, ya, yang mulia. Di antaranya Jibril alaihissalam. Ya Allah memilih utus-utusannya dari malaikat dan dari manusia para rasul jelas utusan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan yang dipilih sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat kemudian juga tadi dalam surat apa Al-Hajj ayat 75. Dalam surat uh, As-Saffat ayat 164. As-Saffat 164. Malaikat itu sendiri mengatakan demikian. Dari dari lisannya para malaikat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Para malaikat mengatakan tiadalah seorang pun di antara kami malaikat tiada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu, kedudukan yang tertentu, tertentu. Jadi maksudnya bertingkat-tingkat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka uh, ada yang disebut malaikat al-muqarrabun. Ini afdalul malaika malaikat paling utama al-muqarrabun. Yang saya sebutkan tadi itu eh, pemikul ars, ini hamalatul ars dan yang paling utama di kalangan malaikat eh, malaikat yang tiga sudah disebutkan tadi Jibril, Mikail, wa Israfil. Maka e, disebutkan dalam doa tadi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah salatul qiyamul lail. Ya Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa wa, wa Israfil fatir, fatiras samawati wa sampai selesai alimul ghaibi wa syahadah. Ya. Jadi disebutkan di sini kenapa Jibril alaihissalam kemudian eh, wa Mikail wa Israfil ya karena apa kedudukan mereka tiga malaikat Jibril menyampaikan wahyu ya oh, kemudian Mikail yang mengurus eh, kemaslahatan duniawi yang menurunkan hujan menumbuh tumbuh-tumbuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya uh, intinya kemaslahatan menurunkan rezeki ya yang dimana itu di ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala cuman perantaranya Mikail intinya yang mengurus kehidupan di dunia pemimpinnya eh, adalah Mikail, dia tidak sendirian, ada pemimpin yang lain bawahannya. Ah, ah, maksudnya bukan pemimpin, malaikat yang lain, maaf. Ada malaikat yang lain yang ya yang yang bertugas untuk uh, mendampingi Mikail yang mengurus angin, hujan, tidaklah dalam sebuah tafsir ya, Ibnu Katsir uh, apa namanya? tetesan air dari langit kecuali sana Mikail yang mengaturnya, kemana uh, jatuhnya, Eh, tidaklah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi kecuali yang ngatur adalah Mikail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mikail yang yang mengarahkan angin ke sana eh, apa namanya hujan di sana uh, rizki ya di dunia. Nah, kalau Jibril yang membawa wahyu untuk kehidupan hati. Jibril untuk kehidupan hati manusia. Maka dengan adanya wahyu, maka hiduplah hati-hati manusia. Eh, orang yang beriman adalah orang yang hidup hatinya karena orang yang kafir mereka yang mati hatinya sudah kita bahas dalam tasyatu nufus ya hati yang mati itu hati-hati orang kafir uh, kemudian Israfil adalah kenapa mulia karena mengatur kehidupan setelah kematian yaitu kehidupan yang kedua di akhirat uh, kebangkitan karena Israfil yang meniupkan sangkakala dan meniupkan ruh ya kepada seluruh uh, makhluk khususnya manusia ya yang meniup sangkakala yang akhirnya bangunlah seluruh manusia untuk uh, alam kebangkitan ya, alam mahsyar pengumpulan pada mahsyar nah ini kenapa uh, tiga malaikat ini sangat mulia karena berkaitan dengan kehidupan manusia ya, Jibril alaihissalam kehidupan ruh kehidupan yang hakikat kehidupan hati maksudnya kehidupan hati Mikail kehidupan jasad ini bisa maslahat kan adanya hujan adanya angin adanya ya, pengaturan angin hujan maka ya kita bisa hidup kita bisa bercocok tanam, bisa makan. E, nanti Israfil kehidupan setelah kematian, ya, nanti pada hari akhirat. Dan paling mulia adalah Jibril karena banyak disebutkan dalam Al-Qur'an ya, menghususkan penyebutan Jibril banyak sekali Jibril disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? keagungan ke, eh, Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya begitu agung uh, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering disebutkan sendirian. Seperti dalam apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala kan. Eh, surat An-Nisa ayat 135. Uh, bukan surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas ya. Tidak hadir di sini ayatnya. Ya disebutkan surat Al-Baqarah ya. Eh, penghususan pengkhususan Jibril alaihissalam disebutkan. Iya, kemudian <clears throat> di sini dalil-dalil eh, Al-Qur'an ya dalil nakliyah ya yang yang menunjukkan keberadaan para malaikat itu ditentukan dengan dalil nakli wa dalil akli ya dalil nakli dan dalil akli oh disebutkan di surat al-baqarah ada maka na'adwa lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jibril itu wa mikail fa innallaha aduwwul aduwwul kafirin al-baqarah 98 ini penyebutan khusus ya. dengan mikail juga di sini ya jadi mangkana aduwwal lillah barang siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala? Wa malaikatihi wa rasulihi dan menjadi musuh malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, wa Jibril disebutkan secara khusus gitu kan. Padahal Jibril adalah para malaikat. Jadi disebutkan secara khusus. Eh, dan wa Mikail, siapa yang musuhi Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 98. Ini dalil di mana uh, disebutkan kekhususan uh, Jibril dikhususkan di sini keagungan berarti kedudukan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala sekaligus uh, Mikail. Kemudian ada dalil yang menetapkan uh, adanya para malaikat ya sudah disebutkan dalilnya tadi surat Al-Baqarah kan. Jadi perintah jadi yang pertama di sini dalil nakli ya, dalil nakli dalil nakli yang menetapkan keberadaan para malaikat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk <clears throat> apa agar kita mengimani mereka dan informasi uh, Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan mereka. Sudah sebutkan tadi kan Al-Baqarah 98 ketika penyebutan Jibril wa Mikail. Kemudian dalam ayat yang lain sebutkan yang kita sebut sebutkan dalam surat An-Nisa 136. Wa may yakfur billahi wa malaikati wa, wa kutubi wa rusuli wa lamil akhir faqad dhalal dhalalan ba'ida. Wa may yakfur bil malaikah barang siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala mengingkari para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, faqad dhala dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat sejauh-jauhnya. Maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini intinya eh, Allah Subhanahu wa taala ya eh, memerintahkan kita supaya mengimani para malaikat. Sebaliknya tadi sudah dibahas di awal, siapa yang mengingkarinya, maka dia orang sesat sejauh-jauhnya, ya, orang yang kafir. Dan dari dalil yang yang lain disebutkan banyak di dalam buku tersebut. Eh, kemudian dalil nakli dalam hadis selain tadi sebutkan doanya Nabi saw ya. Dalam hadis adalah informasi dari Nabi saw tentang keberadaan mereka. Ya, di mana ya, tadi sebutkan doa beliau ketika doa uh, ketika qiyamul lail dalam doa istiftah. Ya Allahumma rabb Jibril Jibra, Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard alimul ghaibi wa syahada sampai selesai. Itu hadis yang sahih hadis Muslim. Kemudian uh, dalil nakli yang lain disebutkan dalam buku dilihat uh, eh, dalil nakli dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitakan keberadaan mereka, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apatis ya abtis sama'u wa ahakalaha antati anta uh, eh, anta itta wa ma fiha mawdu'u arba'in Eh, asabi'a illa wa alaihi malakun sajidun. Ya. Jadi bagus, uh, eh, kata apa? Bagus kata-katanya. Iya, kata-katanya bagus. Jadi malaikat itu bersuara. Ya. Dan uh, apa namanya? Eh bukan malaikat, langit, maaf. Langit, langit itu bersuara berbunyi. Dan lebih pas sungguh-sungguh pantas ya. Uh, langit untuk berbunyi, untuk bersuara jadi e, pantas ya dan berhak e, langit untuk bersuara. Bersuara suatu di sini suara seperti seperti ranjang yang berat ya atau seperti kendaraan yang ya yang di atasnya banyak banyak barang. Apa suara berat, suara berat. Ya. Jadi tidaklah di atas langit tersebut ya e, se, se, se, tidak tidaklah sebuah tempat ya, yang ada di langit yaitu se sejarak apa empat uh, empat apa namanya empat jari atau dikata satu jengkal ya di sini arba asobi ya empat jari sejauh empat jari ya jaraknya atau satu jengkal melainkan di atasnya itu ada malaikat yang sedang sujud nah, jadi maksudnya kenapa malaikat eh, langit itu bersuara suara seperti berat pak seperti ditaruh barang di atasnya ya. ada uh, suatu tempat meja atau ranjang kalau ditaruh barang akan ada suara kret kret nah, maka kata Rasulullah ya pantas saja langit itu bersuara bunyi itu suatu yang wajar karena tidaklah suatu tempat yang dimana ya eh, tempat itu sebesar um, apa namanya empat jari atau satu jengkal di langit di sana ada malaikat yang lagi sujud jadi penuh intinya ini menggambar, apa, menggambarkan apa? Rasul memberitakan penuhnya langit, saking penuhnya akhirnya bersuara. Karena kenapa? Karena setiap sejengkal atau empat jari di langit, jarak empat jari di langit, di sana malaikat, malaikat, malaikat ada yang duduk. Ini hadis ini kan banyak riwayatnya. Ya, ada yang mengatakan eh, sedang berdiri, mengatakan sedang ruku, di sini sedang sujud kan? Ya, hadis riwayat. Hadis apa itu riwayatnya? Hadis riwayat eh, Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Tapi ada riwayat-riwayat yang lain ini banyak satu riwayat. Ya, banyak riwayat yang lain dan ada ini, ini ini kan pertengahannya ada pembukanya dari ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul Pak ya di masjid atau di mana Allah alam intinya sedang berkumpul maka ada suara dari langit uh. maka Rasulullah SAW bersabda apa kalian mendengar suara iya wahai Rasulullah di langit ada suara Pak Allah alam suaranya apa ya intinya Rasul mengabarkan maka para sahabat mata iya wahai Rasulullah itu adalah apa suara ya suara uh, langit yang dimana pantaslah langit untuk bersuara bunyi ya tidaklah se sejengkal jarak di langit atau ya tempat di langit kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud, sedang ruku, sedang berdiri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi uh, apa namanya? di sana malaikat ya, saking banyaknya maka menjadi berat di langit karena itu tempatnya mereka. Jadi di mana tempatnya para malaikat? Itu fis sama, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Itulah para malaikat yang berada e, tempatnya atau adapun mereka ke bumi karena suatu urusan. Seperti malaikat yang apa mencari majelis ilmu kan, siyahah ya berterbaran. Kemudian nanti kembali pada Allah ditanya, Siapa yang di sana dihadirkan? Allah mengetahui, cuman ini adalah untuk keadilan kan hikmah. Sebutkan fulan bin fulan, kemudian Allah mengatakan, aku ampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majelis ilmu majelis dzikir, majelis ilmu majelis dzikir. Kemudian malaikat yang menjaga amal uh, ya, mencatat amal perbuatan itu juga bergantian ya, yang menjaga uh, manusia bergantian di depan belakang. Uh, al-hafadhah itu bergantian ya, apa setiap waktu sholat asar dan sholat subuh mereka ketemu gitu kan. Dan nah, ada malaikat yang tugasnya di waktu siang, mereka datang di waktu di waktu sholat fajar. Sedangkan malaikat yang tugasnya di waktu malam, mereka datang di waktu asar. Ketika malaikat yang tugasnya malam itu datang, malaikat yang tugasnya siang mau pergi, maka ngumpul dulu di waktu asar. Ketemu di waktu asar, seret nggak nggak nggak begitu ditinggal. Jadi ketemu dulu waktu asar. Sebelum sholat, sesudah sholat. Ya ketika sholat lah. Oh. Pertemuannya sholat, pertemuannya. Sholat dia nggak kan, dia nggak sholat. Iya sholat, para malaikat ikut sholat. Oh. Para malaikat di masjid, mereka ikut sholat. Maka ketika ada khutbah Jumat, mereka meninggalkan khutbah dan mereka sholat. Imamnya adalah manusia, imamnya. Ya gitu kan, ya, mereka mengikuti sholatnya manusia. Ya. ketika Rasulullah sholat, Eh, malaikat ikut sholat, jin sholat. Orang kafir itu malaikat empat juga kan? Ya malaikat semua manusia, maksudnya semua manusia. semua manusia dijaga malaikat pencatat amal baik buruk juga yang yang menjaga depan itu dari dari dari lafaznya umum bahkan mufasir mengatakan itu itu bani Adam berarti nggak dikhususkan orang beriman orang kafir semua manusia ditugaskan ada malaikat menjaga ada pun yang mencatat ya, orang kafir juga dicatat semua tapi mereka nanti kan akhirnya bagaikan habaun mangsuro dalam surah Al-Furqan itu. Nanti dilihat ini kebaikannya. Kemudian diterbangkanlah bagaikan debu yang berterbangan. Itu tambah perih, tambah sedih gitu. Ternyata saya itu ada kebaikan, tapi karena engkau nggak beriman, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah balasannya. Sudah selesai. Karena sudah dibalas di dunia, sudah cukup kamu. Kalau orang mukmin nggak, maka ditimbang, maka orang kafir tidak ada penimbangan mereka kata para ulama karena nggak apa apa yang mau ditimbang karena kebaikannya udah nggak ada makanya yang ditimbang itu orang mukmin orang munafik orang munafik ikut ditimbang dalam mizan nah, ini, ini pembahasannya nanti ada dalam yaumul qiyamah sangat panjang ketika penimbangan amal ini tentunya para malaikat ya, sampai di mana ya <laughs> oh uh, uh, apa namanya malaikat yang bergantian ya Eh, menjaga manusia al-muaqibat ya uh, yang mereka bergantian untuk menjaga yaitu malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia bahkan yang al-hafadhah itu yang menjaga manusia dari depan dari belakang juga sama mereka bergantian sip bahasa kitanya maka di waktu asar mereka ketemu begitu nanti yang malaikat siang menuju Allah Subhanahu wa taala ditanya ya apa, yang dikerjakan hambaku ketika engkau tinggalkan kayak ketika ketika aku datang dia dalam keadaan sholat waktu waktu fajar kan dia datang dalam keadaan sholat ketika aku tinggalkan yang waktu asar dia dalam keadaan sholat ini pentingnya menjaga dua sholat ini di awal waktu berjamaah nanti akan disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala fulan min fulan menjaga salat. Ditanya lagi nanti malaikat yang bagian malam demikian juga. Ketika aku datang pada waktu asar, ya dia dalam keadaan sholat ketika aku tinggalkan waktu fajar maka dia dia dalam keadaan sholat itu demikian setiap hari setiap senin kamis ya itu malaikat itu uh, ya di, ditugaskan bergantian tidak disebutkan secara mungkin asar secara atau asar, asar ya setiap hari itu kan asar sama subuh setiap hari senin kamis itu apa yang diangkat amalan? ya, di, ya itu angkat amalan yang diangkat seluruh amal seluruh amalan seluruh amalan setiap minggu seluruh amal bukan sholat saja ini kan masalahnya sama sholat yang ditanya sholat ya. Uh, jadi ini eh, keutamaan sholat asar dan sholat fajar. Uh, kalau yang setelah hari Kamis seluruh amal seluruh biru walidain sedekah zakat seluruh yang di, setiap minggu diangkat dan amalnya ya amal kebaikan amal kebaikan dan Rasul mengatakan aku lebih suka ketika amalku diangkat kepada Allah dalam keadaan puasa berarti ketika diangkat amal terakhir sedang puasa hari Kamis. Kita ditanya mengapa Rasul senang puasa Senin, Kamis. Kalau Senin adalah kelahiranku, kalau Kamis adalah diangkatnya amal amal manusia pada hari Kamis. Nah, e, itu malaikat ya yang ditugaskan untuk jaga manusia dan mencatat amal perbuatan manusia. Intinya kembali pada hadis ini kan. Jadi langit itu bersuara dan lebih berhak dan pantas sekali langit itu untuk bersuara karena tidaklah suatu tempat yang dimana ya eh, jaraknya eh, empat empat jari atau satu jengkal kecuali melainkan di atasnya ada malaikat yang sedang sujud malaikat yang lain sedang berdiri ini beribadah maksudnya sebab sujud ini sedang beribadah ada yang ruku ada yang sujud ada yang bertasbih dan yang lainnya kemudian dalam sabda Nabi saw yang menunjukkan banyaknya malaikat di sini kan di langit itu sabda Nabi saw inal innal baital ma'mur yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin thumma la ya'uduna. Nah, ini juga tentang uh, hadis ini ya yang dimana Nabi SAW bersabda sesungguhnya Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur itu dimasuki uh, setiap hari oleh 70, 70 ribu malaikat jadi Baitul Ma'mur dimasuki 70 malai, 70 ribu malaikat maaf setiap harinya dan kemudian kalau sudah masuk mereka keluar tidak kembali lagi. Kalau sudah masuk ke sana beribadah, kemudian keluar tidak kembali lagi, maksudnya datang yang baru lagi 70 ribu. Mas setiap hari 70 ribu, 70 ribu, 70 ribu. Eh, berarti saking banyaknya jumlah malaikat. Ya, ini juga menunjukkan ya adanya Baitul makmur. Baitul makmur itu adalah Ka'bah yang ada di langit ke ketujuh. Namanya Baitul makmur. Jadi setiap langit itu ada tempat beribadahnya para malaikat, Pak, seperti Ka'bah yang ada di bumi, setiap langit. Di, di langit yang dunia namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah, di langit dunia, langit pertama. Langit kedua, ketiga ada tapi nggak disebutkan. Yang disebutkan eh, eh, langit yang pertama dengan langit yang ketujuh. Langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur yang di mana ini tempat tawafnya, beribadahnya para malaikat sebagaimana kaum muslimin mendatangi Masjidil Haram. Tawaf di sana dan juga beribadah di Baitul Ma'mur itu di langit ketujuh. Dan tempatnya itu sama lurus dengan Ka'bah Al-Mukarramah. Haram Al-Mukarramah ya, eh, sangat lurus. Jika seandainya jatuh, maka jatuhlah di atas Ka'bah. Baitul Ma'mur ini jika seandainya jatuh di langit ya, maka akan lurus e, bertepatan di atas Ka'bah, lurus. Hah? Dari tafsir yaitu perkataan Ali bin Abi Talib dari tafsir Ibnu Katsir mengenai ini eh, apa namanya tafsir tentang Baitul Ma'mur karena dalam surat At-Tur kan wal Baitul Ma'mur Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Bait-bait apa ini? Maka dikatakan Baitul Ma'mur adalah Ka'bah yang ada di langit ketujuh. Kata Ali bin Abi Thalib lurus sekali dengan Ka'bah. Jika seandainya jatuh maka akan jatuh menimpa Ka'bah jika seandainya gitu saking lurusnya bertepatan dengan Ka'bah. Makanya ketika Rasulullah SAW diangkat ke langit ketujuh, maka melihat Ibrahim alaihissalam sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur, yaitu Ka'bahnya di langit tujuh. Itu balasannya Ibrahim alaihissalam karena dia yang me meninggikan atau membangun Ka'bah di bumi, maka sekarang balasannya dia di sana. Baitul Makmur sedang nyender di dinding Baitul Makmur. Dindingnya beda dengan dinding manusia mungkin dari yakut, mungkin dari marja, dari apa mutiara, dari emas, berlian, dinding Baitul makmur itu. Dan uh, ketika Rasulullah SAW menemui Ibrahim berada di Baitul makmur dan sedang menyender. Uh, jadi intinya sedang beristirahat ya. Bukan berarti tiap hari begitu kan Rasul memberitakan ketika ketemu dengan beliau Nabi Ibrahim SAW dengan keadaan demikian untuk memperlihatkan bagaimana balasannya itu karena beliau yang membangun Ka'bah di di dunia ya malaikat muter di Ka'bah tuh ada dalilnya? itu. Allah alam. Nah, ada ya. ada dalil? Mana? Kita kan tawaf di Ka'bah, iya. malaikat juga ikut tawaf. Malaikat tawafnya kan di sana kan? Nah, Baitul Izza, Baitul Ma'mur tempatnya mereka tawaf. Hmm. Uh, adapun dalilnya saya belum menemukan. Kalau ada tentang malaikat ikut tawaf di Ka'bah. Allah alam. Ya. Allah alam. Kalau jin memang ikut kalau jin mereka ikut di sana ikut haji juga di uh, eh, Ka'bah sama itu kiblatnya jin juga kiblatnya manusia Ka'bah itu beribadah kaum muslimin di kalangan jin dan manusia nah intinya ini ada Baitul Ma'mur ini hadis ini uh, menunjukkan apa menunjukkan keberadaannya para malaikat ya karena dengan jelas Rasul mengatakan masuk ke dalamnya berarti masuk ya berupa wujud adanya jasad jasad apa nur ya nur jasadnya jadi dari cahaya ya, berarti menunjukkan adanya malaikat bukan suatu unsur atau suatu apa yang yang, tidak ada jasadnya ada jasadnya malaikat ya cuman kita tidak bisa melihatnya sekarang ya nanti ketika sakratul maut akan melihat malakul maut itu yang akan kita lihat pertama kali malakul maut sebelum malaikat yang lain ya eh, orang yang meninggal dunia itu dibuka takbirnya kan melihat malaikat yang datang. Nah, kalau malaikatnya itu bersinar wajahnya putih seperti matahari, maka itu adalah basyirah, kabar gembira. Berarti dalam kebaikan. Tapi kalau datangnya dengan wajah yang hitam, kelam dan bengis, berarti itu malaikat malaikat yang bawa malaikat mautnya membawa eh, ya alpakat malapetaka ya, bawa uh, eh, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu kelihatan langsung ketika sakaratul maut ya asalnya tidak melihat uh, intinya adanya malaikat ya dan juga yang kedua mereka tinggal di di langit tempat tinggalnya malaikat kemudian ini menunjukkan banyaknya jumlahnya ya jumlah malaikat tidak ada yang mengetahui tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali dia Allah Subhanahu wa taala ya junud junud junudillah yaitu eh, tentara-tentara uh, Allah para malaikat itu tidak ada yang mengetahuinya kan bayangkan uh, satu hari aja 70 ribu masuk Hari berikut tujuh ribu karena kalau dikalikan satu tahun berapa miliar jumlah malaikat satu tahun belum lagi sepanjang dunia ini ada sepanjang alam ini Allah alam hanya Allah yang tahu tentang jumlahnya malaikat yang lebih banyak dari manusia betul lebih banyak dari manusia malaikat itu pak jadi, jadi lebih banyak dari jumlah manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman karena ketika hari kiamat nanti manusia berkumpul di padang mahsyar Kemudian turunlah malaikat yang ada langit pertama turun, Tuh, turun nanti mengintari seluruh manusia yang yang ada di bumi. Mengintari berarti mengintari lebih banyak. mengilingi Manusia di tengah-tengah malaikat ini bersop-sop mengilingi, Datang lagi malaikat yang langit kedua, mengintari yaitu malaikat yang langit pertama dan manusia. Terus sampai malaikat ketujuh sangat banyak mengintari seluruh malaikat-malaikat. Baru Allah Subhanahu wa taala akan datang wajah arabuka wal malaku safan safa ini tafsiran dari wajah arabuka dan datanglah Tuhan kali Tuhan kalian wal malaku safa safa ini lebih bagusnya diberhentikan tapi tidak lama kayak eh qari sebagian qari wal wajah apa wajah apa wajah rabbuka wal malaku safa safa karena kan tidak tidak tidak maknanya tidak menyambung itu berbeda wajah buka dan datanglah para malaikat eh datanglah Allah Subhanahu wa taala maaf wal itu sofa-sofa. Malaikat bersof-sof. Jadi maksudnya malaikat sudah hadir duluan bersof-sof, maka Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberi keputusan nanti di padang mahsyar itu alam penghisaban. ya, ketika sudah syafaatul uzma, syafaat Nabi SAW yang agung, maka Allah Subhanahu wa taala turun untuk mengadili beri keputusan manusia. Ini maksudnya dalam hadis itu tambahan dari jumlah malaikat lebih banyak dari manusia. Ya pasti lebih banyak sekarang kita berkumpul di sini ada berapa? Misalkan ada 10. Maka malaikat kan ada setiap orang ada empat. Malaikat yang uh, pencatat amal di kanan dan kiri. Malaikat itu yang memelihara menjaga kita di depan dan di belakang. Berarti setiap orang empat. Empat kali sepuluh udah empat puluh malaikat yang ada hadir. Belum malaikat yang mendoakan yang siyah itu yang selalu mencari majelis zikir itu enggak enggak sedikit juga banyak karena dalam hadisnya kan halumu memanggil memanggil teman-temannya ah kemari kalian lihat di sini ada majelis zikir maka turun singgah dan mendengarkan majelis zikir dan mendoakan terus orang yang belajar di majelis zikir subhanallah talabil ilmi dan orang yang mengajarkan kebaikan didoakan oleh seluruh makhluk khususnya para malaikat sama sampai ikan di lautan malaikat mendoakan malaikat yang hadir malaikat di langit malaikat di bumi ya mereka mendoakan. Nah, jadi ini banyak sekali jumlah malaikat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di sana dilanjutin dalam dalam buku tersebut di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan menginformasikan tentang adanya malaikat yang bertugas <clears throat> pada hari Jumat. Idza kana yaumul Jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna al awwala fal awwal wa fa idza jalasa al imamu tawu ya tawu as-su'a as-suhaf as-suhuf as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikr ya jadi uh, apabila pada hari Jumat ya di mana apa pada hari Jumat karena ala kulli di mana apa setiap uh, bab setiap bab setiap pintu pintu-pintu masjid ya adalah setiap pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat ya di setiap pintu di pintu-pintu masjid yang ada masjid jamul jumah intinya masjid masjid jami ya, masjid ada ditegakkan apa salat Jumat di dalamnya maka di pintu masjid ada malaikat yang mencatat Pak ya berdiri mencatat Siapa yang datang paling awal, maka dicatat paling awal. Uh, apabila eh, imam duduk, maksudnya duduk apa ini? Apabila imam duduk, bukan imam, ini imam atau khatib ya. Apabila khatib duduk, Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian duduk, bukan imam duduk ketika sholat. Maksudnya ketika datang kan, imam langsung naik mimbar, Terus salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia duduk, imam itu, khutib itu. Maka malaikat masuk ke dalam mendengarkan, sih kan? uh, mendengarkan azan dan khutbah ya. Kemudian uh, apabila imam duduk maka di, ditutuplah suhuf itu. Suhuf di sini catatan. Ya. Sohifah maksudnya ditutup sohifah itu maka yang mereka yang hadir sebelum khatib naik mimbar maka itu ada catatannya di malaikat ini yang tugasnya mencatat orang yang uh, apa datang pada hari Jumat siapa yang paling awal paling awal maka dicatat maka dalam hadis yang lain ini ditafsirkan hadis yang lain, siapa yang datang di awal waktu maka dia berkurban seperti kurban unta, dicatat seperti kurban unta. Siapa yang datang setelahnya kurban sapi, setelahnya kurban domba, setelahnya kurban ayam, setelahnya kurban telur paling terakhir sebelum datangnya imam. Paling terakhir, begitu sudah imam datang, udah nggak ada kurban. Kurban perasaan. nggak ada kurban, nggak ada pahala maksudnya nggak pahala nggak ada pahala yang tinggi maksudnya dapat sah sah saja jumatnya dia dapat lah tapi dia nggak dapat keutamaan yang besar orang-orang pulangnya dapat kurban sapi kurban unta kurban kami dia nggak dapat apa-apa cuman dapat ya apa namanya istibro eh, apa lidimah maksudnya dia telah bebas tidak tidak kena eh, azab tidak tidak berdosa karena sudah menunaikan ya, apa ibadah Jumat cuman nggak dapat keutamaan gitu ya sah ibadah Jumat. Jadi saf terdepan itu bukan pada waktu sholat, ya, pada waktu dengar khotbah. Iya. Saf pertama pada waktu dengar Iya. khotbah, bukan pada waktu sholat Jumat. Mm -hmm. Paling, uh, jadi paling awal datangnya yang dicatat paling apa paling awal datangnya bukan masalah sholatnya maka ya orang yang terlambat kadang pingin sop yang terdepan dia sudah sudah menyalahi sunnah dilarang diantaranya adalah dilarang ya bahkan itu makruh melangkahi pundak-pundak uh, jamaah ketika datang. Karena dalam sebuah hadisnya yang lengkapnya hadis yang lain, ya riwayat hadis yang lain, ya, sebut sunan, siapa di hari Jumat, ini hadisnya yang lain siapa yang hari Jumat dia mandi, mandi besar, mandi janabah, maka disunahkan untuk hubungan badan ketika hari Jumat. <laughs> Sebelum eh, berangkat hari Jumat. Eh, untuk mandi janabah itu kan, bahkan istri kita disuruh untuk mandi jan, jan, janabah bersama-sama. Uh, kemudian dia pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi yang paling bagus, minyak wanginya paling harum, disiwak, dirapihkan, disisir, kemudian dia berjalan tapi di, di sini ada catatan berjalan tidak naik kendaraan makanya salaf dulu kalau pergi masjid untuk yang Jumat dia berjalan dengan hadis ini ditinggalkan kendaraannya ditinggalkan kendaraannya jadi sunnahnya berjalan pak kalau dekat tinggalkan mobilnya jalan di sini sunnahnya jalan karena setiap langkah yang dilangkahkan ini satu langkah adalah apa namanya kiamulail satu langkah kiamulail sepanjang sepanjang uh, tahun. Kemudian puasa sepanjang tahun dicatat langkahnya itu kiamulail sepanjang malam, puasa sepanjang hari dalam satu tahun subhanallah. Dalam hadis lain ya satu ini kebaikan, satu dihapus terus. Jadi sampai dia masuk ke masjid dan tidak melangkahi pundak-pundak orang di masjid. Nah ini kan tidak melangkahi pundak-pundak masjid. Jadi di mana dia dapatin ada soft, ada kosong ya di sana kalau dia memang datang di sana udah banyak orang depan, ya sudah, dia cukup di belakangnya. Kalau masih kosong, ke depan dia. Makanya disunahkan untuk lebih awal. Datang ke sana untuk lebih awal untuk meraih sop yang terdepan. Untuk ini tadi dikaitkan dengan hadis yang lain ya, tadi uh, dia akan mendapatkan kurban unta yang paling depan, paling awal. Maka tidak boleh kita melewati pundak-pundak jamaah sampai dia uh, apa melangkahi gitu ya, melangkahi pundak-pundak. Nah, kemudian dia sholat solat uh, eh, sholat ya, di mana uh, eh, sholatnya sholat sunnah mutlak uh, apa yang dimana dia ya Allah menghendaki untuk dia solat maksudnya solatnya ini tidak ada batasan bisa dua, bisa empat. Misalnya pertama tahiyatul masjid, pertama pertama masjid. Setelah itu dia berdiri, sholat niat sholat mutlak dua rakaat terus salam bangkit lagi dua rakaat terus salam bisa dua bisa empat bisa enam bisa uh, delapan bisa sepuluh bisa dua belas sampai intinya datangnya uh, khotib. Naiknya khotib ke mimbar, maka berhentilah sholatnya. Jadi nggak ada kopliyah ya Ustaz? duhur kayak gitu ya? duhur. <laughs> Kalau Jumat nggak ada qobliyah Jumat, ada juga ba'diyah empat rakaat itu ya. Kalau Jumat nggak ada ba'diyah Jumat. Ini ada sholat mutlak gantinya. Sebelum tidak ada qobliyah Jumat. Tidak ada ada juga ba'diyah Jumat. Ada badiah Jumat empat rakaat, tapi kalau qobliyah Jumat tidak ada. Kan gantinya sholat mutlak ini. Hmm. Jadi begitu datang, iya, iya. dia sholat sebanyak-banyaknya Pak saya dua rakaat salam berdiri, berdiri sampai datang naik mimbar, ya, datangnya imam, kemudian naik mimbar, assalamualaikum, berhenti sholatnya, dengarkan khutbah. Hmm. Kalau dia dengarkan khutbah dengan baik, tidak apa, tidak main-main, eh, kemudian dia sholat, kemudian dia pulang, maka dia diampuni dosa-dosanya sampai Jumat yang akan datang dan ditambah tiga hari. Diampuni dosa-dosanya kenapa Pak tiga hari? Karena Jumat ke Jumat tujuh hari ditambah tiga hari jadi sepuluh hari itulah hitungan dalam Islam selalu dilipatkan sampai sepuluh kebaikan. Jadi satu Jumat ini ya dia mendapatkan 10 kali kebaikan. Kata Rasulullah, diampuni dosa-dosanya sampai Jumat berikutnya ditambah tiga hari. Dan juga langkahnya itu adalah kiamulail sepanjang tahun, langkahnya lagi puasa sepanjang tahun. Ini keutamaan besar, Pak, ternyata hari Jumat itu. Hmm. Hadis ini hadis yang mengumpulkan keutamaan. Hanya berlaku buat sholat Jumat. Ya. Hari-hari biasa enggak? Iya. Hari biasa. Ya, hari biasa memang itu, itu mah uh, luas, maksudnya ya bebas, maksudnya mau pakai mobil, pakai kendaraan, pakai mau pakai jalan kaki. Kalau dekat hanya satu kilo, ya jalan lah sama mobil, sama satu kilo dekat kan? <laughs> satu kilo dekat jalan. Uh, kalau sampai tiga kilo, dua kilo ya jangan maksain pakai mobil ya, ya gitu jadi ap, eh, kalau pingin datangnya nggak panas kalau di sini ya datangnya awal-awal nggak panas jam 9 sepuluh pagi-pagi <laughs> ya, ya jam minimalnya 11 jam 11 itu datangnya di mana orang belum pada ketika ah, awal adan awal di sini adan dua kali jam 11 kan kurang 10 maka ketika adan awal itu coba lihat masuk ke masjid sudah orang-orang banyak hadir kalau udah ketinggalan 10 menit dari setelah adan awal itu udah bah, penuh itu masjid. Di sini orang-orang paham keutamaan hadis ini. Mereka berebut untuk siapa yang pertama. Ya, mereka untuk eh, makan ada meletakkan ininya tempatnya dari pagi <laughs> di booking. Hmm. dari pagi tempatnya dia. Nanti kalau dia datang itu tempat saya ada bookingan. Padahal nggak boleh kan. Hmm. Nah, booking tempat misalnya dia yang paling awal itulah yang dapat tempat. Ya. Yang surat mutlak itu contoh dari Umar atau Ibnu Umar itu? Ya, uh, eh, itu ya Allah alam tapi eh, sahabat ya. dari sahabat itu ya kalau enggak Ibnu Umar kan Ibnu Umar atau Ibnu ya Allah alam tapi intinya ada asar dari sahabat yang me, apa namanya memperagakan sholat itu tapi hadisnya dari Nabi tadi jadi mutlak ya bukan bukan duha ya bukan ya Namanya ini namanya salat iya, mutlak. Dengan niat salat iya. mutlak enggak masuk. Pertama kali eh, lagi ke masjid ya. Hmm. Baru dua rakaat niat salat mutlak sebanyak-banyaknya. Kayak ini paling rendahnya dua, paling banyaknya sampai imam naik mimbar. Mungkin ada yang nembus sampai 14 rakaat kalau dia salatnya banyak. Nah, kan orang cenderung baca Quran. Ya, ya itu makanya sunnah sunnah yang <laughs> mahjurah Hmm. Sunnah yang ya di antara sunnah yang uh, ditinggalkan maksudnya ada sebagian yang mereka menjaga untuk sholat itu, ya, ada yang setelah sholat mungkin dua atau empat itu uh, uh, uh, ada yang di dua. depan kan kelihatan orang gitu jadi kelihatan takutnya mempengaruhi riaknya itu. Hmm. <laughs> Ya cari depannya di pinggirnya. <laughs> Jangan depan pas depan mimbar tapi di di, di kiri sebelah sana. ya kita cuek aja mungkin kita sholat ibadah aja nggak mikirin orang. Kita ibadah karena Allah, tidak ingin dilihat orang, tidak karena orang karena ibadah karena manusia itu ria karena ibadah ya, meninggalkan ibadah karena manusia itu adalah syirik dengar khutbah pakai kursi senderan gitu nggak boleh boleh, boleh. makanya di sini ada Terus bersila begini, nah. Iya. tangan nggak boleh begini ya. gitu kan ya kalau tangan memang dilarang makruh boleh gitu, gitu. ya Tapi duduk ya, di antara gini kemudian tangan dingin karena kita dalam keadaan sedang sholat dengar khutbah itu berangkat pun sebenarnya nggak boleh kan berangkat. bukan berangkat di hadis itu apa, bukan berangkat tapi ketika menunggu maksudnya nah, sholat gitu paham gini ya mendapatkan ngapain kita berangkat duit <laughs> jalan kan jalan ya, karena itu sudah dihitung sholat katanya oh iya maksudnya nafilah nafilah maksudnya ya jalan jalan sholat tiap hari itu dihitung nafilah oleh dalam hmm. syari jadi tambahannya sunnahnya kecuali yang yang yang yang sangat ditekankan ketika menunggu jadi ketika kita masuk nunggu ada eh nunggu ikomat Ah, nunggu ikomat maka jangan nunggunya tangannya di digabungkan gini gini juga nggak boleh sate ya, kan kiri ya itu itu umum itu Hah? ketika makan oh, itu umum. ketika duduk itu boleh. adalah perbuatan dua yang boleh. ya kalau dua-duanya boleh yang nggak boleh satu tangan khususnya ketika ya khusus ketika makan itu suatu yang benci oleh Allah gimana sih duduknya ya, boleh. gini ini ini duduknya orang yang dimurkai Allah Kutama ketika ketika makan. Ketika makan kita duduknya gini gitu kan. Ini orang yang yang yang yang dibenci di hadapan Allah. Kalau dua-duanya maka boleh kan Rasul kalau di, beliau menyender maksudnya bersila kemudian ya mungkin capek Allah alam kemudian beliau dua-duanya tidak pernah satu karena Rasul mengatakan itu duduk cara duduknya orang dimurkai Allah khususnya paling dibenci ketika makan kalau bertopang dengan satu satu tangan ini. Kiri, Bukan. kalau kanan boleh jadi. Iya satu tangan kanan apa kiri. Oh gitu. Dua-duanya. Jadi nggak boleh bertopang dengan satu kiri perbuatan makruh. <laughs> Iya lihat dah itu sesuatu yang perbuatan pak orang yang orang yang kelihatannya takabur ya, yang melakukannya orang-orang yang merasa dirinya ya lebih daripada yang lain gitu ya biasanya ya orang yang ujub dan Rasul ya mengajarkan itu tawadu di hadapan Allah dalam masalah duduk, masalah makan. Maka Rasul juga kan dalam riwayat duduknya sampai kalau makan duduknya gini. Memakan, kemudian ada kurma. Kemudian Rasul ditanya mengapa? Karena aku adalah eh, aku apa uh, fakir maksudnya aku tawadu di hadapan merendahkan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa dengan makan dengan makan saja ya oh, untuk merendahkan di hadapan Allah sendiri cara duduk gitu kan Ya dengerin saja, berusaha untuk mengerti. Iya, iya. Ya, ya, memang pahala tidak dikurangi, cuman tidak ada faedah yang kita ambil dari khutbah itu karena memang di samping pahala juga khutbah itu penting untuk faedah ya, untuk faedah mencari menambah keimanan, menambah pengetahuan dan ya menambah khususnya uh, ilmu ilmu bagi kita itu kan nasihat mau idoh itu harus sesuatu yang paham ya kalau orang yang nggak paham nggak ada faedahnya meskipun sah sholat jumatnya kan salah pemahaman khutbah jumat harus bahasa Arab meskipun di negeri yang bukan Arab ya sampai itu itu aja teksnya itu dibaca ada itu salah ya pakai bahasa Jawa bahasa Inggris bahasa Indonesia itu boleh boleh saja dan sah sah saja orang Arab dengan bahasa Arab jelas nah, kita kalau di orang Arab maka berusaha untuk memahami bahasa Arab kayak paham ya makanya untuk mesoi memahami eh, berusaha memahami minimalnya bisa hafal di sini nggak boleh iya itu nggak boleh apalagi sholat jumat sholat jumat tuh kadang-kadang kan pegel kan apalagi nggak ngerti lagi apalagi nggak ngerti lagi ah makanya cari yang khutbahnya sedikit makanya khutbah imam itu yang fakih itu khutbahnya sedikit sholatnya panjang kalau yang banyak khutbahnya itu nggak fakih itu ah. Ya, minimalnya 10 uh, 10 menit, eh, uh, 20 menit. Maksimal, maaf, maksimal 20 menit khutbah itu di sini. Ya, kalau udah lewat ya? setengah jam, satu jam itu udah keterlaluan karena udah memang Ada panjang. Ya, ya. Jadi kejaran gara kaki lebih besar ya. Iya. Maksud kalau belok kejar jalan kaki ke masjid, ya. kita tak paham khutbah. Iya. Tapi ini kendaraan ke masjid yang kita udah bahasanya kita paham bahasanya lebih paham. itu dia Spanyol iya. yeah. bahasa Inggris. Iya. Yeah. Hmm. di Lazio misalkan gitu. Hmm. Tapi di sebelah rumah ada kaki bahasa Arab. Iya yang dekat rumah aja. Ini iya, bagus. Enggak apa-apa, enggak paham juga. Nah, Karena kita para salaf menekankan yang lebih dekat dengan kita, tidak memberatkan. Hmm. Ya kalau ingin cari faedah mungkin tidak setiap Jumat ya. Kajian aja udah. Um, kajian atau juga misalkan sebulan sekalilah datang ke tempat yang jauh jadi cari yang masjid yang dekat itu sudah di atas sunnah meskipun tidak hmm. paham keutamaannya lebih besar dan salaf meninggalkan kendaraan ketika hari Jumat mereka berjalan kaki. Ya sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.